umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an setiap kita pasti memiliki kebutuhan pasti memiliki keinginan yang dibutuhkan olehnya, baik itu berupa keselamatan ataupun itu bentuknya rezeki ataukah itu bentuknya kesehatan. Semua itu kita butuhkan. Walhamdulillah. Rabbunallah. Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha sempurna. Sebagaimana tadi kami sampaikan sebelum maghrib tempat kita bergantung. Ahadus samad. Esa. Tempat bergantungnya semua makhluk. Maka kita pun bisa berharap kepada Allah Azza wa Jal, berkeinginan memanjatkan harapan kepada Allah Azza wa Jal. Artinya bahwa kita dalam kebutuhan apapun itu tidak bingung dalam memanjatkan kepada siapa saya berharap kepada siapa saya meminta saya butuh ini saya butuh itu semuanya mohonkan kepada Allah subhanahu wa taala orang yang sakit menaun dia berharapnya hanya kepada Allah azza wajalla Allahumma anta syafi Ya Allah engkau adalah sang penyembuh. Berharap kepada Allah. Isfini. Sembuhkan aku. Syifaan la yukhadir saqama. Kesembuhan yang ajilan yang segera. Yang tidak bertampak apapun setelahnya. Mohon kepada Allah Azza wa Karena memang yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Yang menurunkan penyakit. Dialah pula yang menurunkan obatnya Ma anjalallahu da'an illa anjalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan satupun penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Berharaplah kepada Allah Azza wa Jal. Banyak yang kita butuhkan. Kita lemah. Tidak bisa mengadakan apa yang kita pinta. Apa yang kita harapkan. Hanya Allah Azza wa Jal tempat untuk kita berharap kepadanya. Petani menginginkan hasil panennya baik, memuaskan banyak. Siapa tempat untuk bergantung dan berharap? Tak lain adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya. Falikul habba wa nawa. Zat yang memecah biji-bijian dan menumbuh kembangkan tanaman dan yang memberikan hasil. Mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla Jangan memohon kepada bangsa dedemit. Mereka daif, makhluk seperti kita. Jangan memohonkan kepada mereka-mereka yang dianggap bisa memberikan hasil bumi atau laut. Salah itu. Tempat kita bergantung dan berharap hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda ingin punya anak dan anaknya yang soleh, anak yang salihah yang bisa mengatur jiwa setiap kita, yang mengatur jiwa anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla di tengah malam berdoa kepadanya. Yakinilah Allah akan mengabulkan doa kita itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Cuman memang kadangkala pengabulan doa itu bersifat tertunda sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kadangkala fauron seketika langsung Allah kabulkan. Kadangkala ditunda, pada saatnya Allah akan kabulkan. Atau bahkan ketika setelah dia mati. Doanya terkabulkan. Orang yang berkeluh kesah tentang anaknya. Begini anaknya nakal, anaknya berbuat dosa, orang tuanya bingung. Apa yang harus dilakukannya lagi? Nasihat sudah, bimbingan sudah, peringatan sudah, kasar atau halus sudah dilakukan. Tapi tidak ada lagi tempat untuk kita memohon kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Zat yang membolak balikan hati-hati manusia. Kita berharap kepada Allah. Anak ini sekarang rusak. Saya memohon kepadamu ya Allah. Agar engkau balikan hatinya untuk menjadi orang yang soleh dan beriman. Mungkin selama orang tuanya hidup tidak mendapat itu. Sepeninggal orang tuanya Allah kabulkan anaknya menjadi anak yang baik. Bukan sesuatu yang mustahil itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Karena memang hati-hati manusia ada pada dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Nabi mengatakan kulub bani Adam bain usba'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa Hati-hati manusia ada pada dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Allah membolak balikan sekehendaknya. Maka berharaplah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Dalam perkara ekonomi, kita tidak mampu Pak. Kita hanya bisa melakukan sebab-sebab. Bekerja, berusaha, berdagang, buka toko, atau beternak, bertani, hasil Allah Azza wa Jalla yang memberi. Sangat lemah kita. Gak bisa Pak menarik rezeki. Allah yang memberi. Allah yang membagi. Maka dengan keyakinan kita berharap kepada Allah. Memohon Allah merzukna rizkan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah berikan rizki kepada kami yang halal, yang tayyib, yang baik, yang barokah. Allah mantar razzaq. Dul kuatil matin. Allah marzuk. Dan dia yang lainnya. Hadirin makan. Semuanya dimohonkan, diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lainnya ya kaum muslimin yang akan kami sampaikan. Semua kita takut dengan neraka. Alhamdulillah. Kita mengimani nanti akan ada yomul jaza hari pembalasan dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal soleh yang dilakukannya dan setiap orang akan menanggung dosa yang dia telah lakukan pula. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari antara amal soleh dengan dosa lebih banyak dosa. Dosa itu bisa berupa meninggalkan yang wajib. Dosa itu bisa berupa melanggar keharaman. Atau tidak bersyukur terhadap nikmat. Coba kita lihat. Nikmat waktu berlalu sia-sia kosong dari amal saleh itu dipertanggungjawabkan. Nikmat harta benda yang Allah berikan kepada kita ternyata sekian banyak kita gunakan dalam hal yang maksiat. Nikmat badan belum kita bisa bersyukur, sudah Ternyata sekian tahun berlalu sampai kita loyo. Digunakan untuk apa badan ini? Belum lagi banyak dosa-dosa yang kita lakukan hari demi hari. Karena memang manusia kul bani adam khata. Semua manusia pasti banyak salah. Allah sendiri memberitahukan ya ibadi kullukum tukhtiun wa yambaku. Semua kalian ber, berbuat salah. Bilail menahar di waktu malam dan di waktu siang. Artinya 24 jam manusia bisa melakukan maksiat. Ada kalanya maksiat di siang hari, ada kalanya maksiat di sore hari, ada kalanya maksiat di malam hari. Manusia. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Karena kita takut mempertanggungjawabkan akan dosa-dosa itu. Kita takut berhadapan dengan Allah Azza wa Jangan dianggap dosa itu tidak tercatat. Besar dan apalagi yang besar, yang kecil pun tercatat. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika berbicara tentang orang-orang mujrimun, para pendosa. Wahai Bani Adam, tidak seorang pun di antara kita kecuali memiliki hawa nafsu yang suka memerintahkan kepada dosa dan maksiat. Setiap kita khata banyak salah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan manusia banyak salah. Di waktu malam, di waktu siang. Kita pun dalam kenyataan hidup ini, ya seperti itu. Kita takut dengan adab. Karena memang disebutkan dalam hadis Semuanya diberitahukan alas takut fahal takada. Bukankah kamu dulu melakukan dosa ini? Bukankah kamu dulu melakukan dosa ini? Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha memberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Setiap kita diberitahukan kamu begini, kamu begini, kamu begini. Oh, sudah. Tidak bisa lepas. Orang-orang mujrimun ketika membuka catatan malaikat, mereka terperangah melihat kitab catatannya siapa ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha tidak luput sama sekali tercatat dengan rapi saghiratan wala kabiratan yang kecil apalagi yang besar illa saha kecil tercatat di situ wajadu ma'amil hadira dan mereka mendapati segala apa yang dilakukan ada di situ takut kita Pak setelah takut itu apa yang kita lakukan? Berharap kepada Allah. Ya Allah ampunilah hamba. Ya Allah ampunilah hamba. Ya Allah ampunilah hamba. Ingat dulu semasa muda. Wal'iyadubillah billah mungkin ada. Saya tidak menuduh seorang pun. Tapi ketika muda maksiatnya banyak. Karena tidak mengerti tentang iman. Menggebu-gebu syahwat paling suka dengan wanita. Mungkin dia melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Betapa banyak yang seperti itu. Ya Allah ampunilah. Setelah kita takut kepada Allah, kita pun harus berharap kepada Allah. Ya Allah dosa-dosa itu aku ingat. Ya Allah tidak bisa lagi aku lepas darinya. Kecuali hanya kepadamu aku berharap. Hadir makan. Berikut ini akan kami bacakan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan tentang kita diperintahkan untuk berharap kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lalu diampuni semuanya. Hadirin pembahasan ini di samping untuk kita juga untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita punya orang tua. Karena orang tua kita tidak mengenal ilmu, tidak mengenal sunnah. Banyak hal-hal yang dilakukannya. Masing-masing kita tahulah. Dulu bapakku begini, dulu bapakku begini, abi begini, umi Bagaimana kita sebagai putra mereka? Kita takut. Mengkhawatirkan. Orang tua di sana. Mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Kita sebagai putranya. Berharap. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang masih hidup memohonkan. Bagi yang sudah meninggal dunia. Dikarenakan yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi istighfar. Masih ada harapan. Ya Allah. Rabbi khfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Berharap agar orang tuaku diampuni. Berharap agar supaya dosa-dosanya yang kita tahu ketika itu memang begitu kondisinya. Orang yang jahil. Ya mungkin ada orang tua yang kadang sholat kadang tidak sholat. Wong dia tidak sholat juga karena golet duit jenengan. Duh melas temen wong tuaku ya melas temen. Kita sebagai putranya masih bisa memohonkan, masih bisa berharap. Bagi orang tua yang sudah meninggal, banyak-banyak doa. Kenapa? Karena Nabi memberitahukan Dasyatnya istighfar anak untuk orang tuanya. Permohonan ampunan seorang anak untuk orang tuanya. Sangat dahsyat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu inna allaha la yarfa'a al 'abdi salih fil jannah Fayaqul anna lihada. Qala hada bisighfari waladika laka. Allah Azza wa Jal sungguh mengangkat derajat seorang hamba di surga Sampai hamba tersebut merasa tidak pantas. Anda lihat, ya Allah, engkau ampuni semua dosaku. Engkau masukkan aku ke dalam surga. Diselamatkan dari neraka. dia angkat derajatnya. Sampai setinggi itu. Sampai hamba ini merasa tidak layak. Akhirnya hamba itu pun bertanya. Anda lihada. Wahai Allah, pantaskah, layaklah Layakkah aku mendapatkan ini? Siapa hamba ini? Maka disebutkan sebabnya mengapa diampuni dan diangkat derajat, dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka, bahkan diangkat derajatnya dalam surga. Diberitahukan sebabnya adalah hada ini semua istighfari waladika laka. Ini semua adalah karena istighfar anakmu untukmu. Ya ini anaknya ketika di dunia sering mendoakan orang tuanya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Kita masih bisa berharap selama orang tua kita meninggal dalam keadaan apa? muslim. Jangan gampang mengkafirkan orang tua. Kadangkala -kadang ada anak yang dia karena jahil, orang tuaku nggak sholat, Mungkin dulu ketika engkau masih kecil orang tuamu belum menyadari. Tapi ketika sudah tua orang tuamu sholat. Jumatan. Cuman mungkin kadang jamaah kadang tidak. Jangan menfonis tergesa-gesa karena melihat sesuatu kemudian kau fonis orang tuanya kafir. Karena kalau engkau memfonisnya kafir, itu maknanya engkau tidak bisa lagi memberi manfaat apapun bagi orang tuamu. Bisa dipahami hadirin? Nah, ya. bab ini ya kaum muslimin, harapan kepada Allah. Baik kita semuanya, kita ya kaum muslimin kalau dihitung dosa dari semenjak kita balik sampai sekarang. Begitu banyak. Kita kalau bicara masalah ibadah, ibadah kita sekarang besok dosa, hapus ibadah itu. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang menghapus amal soleh yang telah dilakukan olehnya. Apakah ada dalilnya? Ada pak. Ketika Allah Azza wa Jal mengingatkan para sahabat. Ya yuhalladina amanu la tarfa'u asfat au awsatakum. La tarfa'u awsatakum fauqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala bil qaul. Jangan kau memanggil Nabi dengan panggilan yang keras sebagaimana memanggil yang lain. Antah bata amalukum wa antum la tasyurun. Kalau kamu memanggil Nabi dengan kalimat yang keras atau berbicara kepada Nabi dengan nada yang lebih tinggi daripada Nabi, ini kalau bahasa kitanya saru, Pak. Masa kepada Nabi ucapan kamu lebih tinggi? Ini ada Nabi, suaramu harus lirih. Jangan diangkat keras melebihi Nabi. Kalau manggil Nabi, ya Rasulullah. Dengan lembut. Jangan memanggil ya Muhammad. Ini dilarang. Ancamannya apa? Akan hapus amalan yang tadinya telah diterima. Antah bata amalukum. Akan hapus amalan kebaikan yang telah kalian lakukan. Wantum la tashurun. Dalam keadaan kalian tidak merasa ini sebagai dalil bahwa amalan kemaksiatan menghapus amalan kebaikan. Lah kita ini amalan kebaikannya mengmungan Bisa dihitung dengan jari. Dosanya hari demi hari. Dosa lagi, dosa lagi, maksiat lagi, mungkar lagi, terus. Amal eh, salahnya bagaimana itu? Yang sahabat saja terancam bisa hapus. apalagi kita yang kita iman dan takwa kita dibandingkan dengan sahabat jauh berbeda. Itu artinya mari kita berharap kepada Allah agar supaya amalan kita diterima, berharap. Agar supaya dosa-dosa kita diampuni, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita harus takut dengan adabnya. Jangan tinggalkan perintah. Anda akan berhadapan dengan Allah. Jangan lakukan maksiat. Anda akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabbmu sangat dahsyat. Adabun alim. Siksa yang sangat pedih. Berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Zat yang maha kawi, yang sangat kuat. Satu sisi ya Allah, kami takut dengan dosa kami. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Berikutnya kaum muslimin, Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita, yakni berharap kepada Allah Azza wa Jal. Kita bacakan beberapa dalil yang berkaitan tentang berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Yang tertumpuk itu, yang banyak itu. Dosa mata, melihat hari-hari. Dosa telinga, dulu sukanya dangdutan. Dulu sukanya mungkin apa pak? Masing-masing. Dulu kalau ngomong sekecaknya, semua ngomong diumbar sikil papat, sikil wolu, sikil sepuluh pak. Metu kabeh. Kalau sedang emosi, wah itu semua tercatat dalam catatan amal perbuatan kita masing-masing. Tidak ada yang lain kecuali kita berharap agar semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zumar Ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan keluasan rahmatullah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah oleh wahai Nabi, sampaikan ayat ini. Katakan kepada mereka. Wahai hamba-hambaku, ini hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang mereka melakukan kezoliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Asrafu ala anfusihim Orang-orang yang melakukan kedoliman terhadap diri mereka sendiri. Siapa mereka? Wahai kaum muslimin. Setiap orang yang maksiat. Dia hakikatnya sedang mendolimi dirinya. Walaupun ketika dia berbuat maksiat tertawa-tertawa. Walaupun ketika dia berbuat maksiat, dia puas hawa nafsunya. Tetapi hakikatnya dia sedang mendolimi dirinya. Dari sisi mana? Padahal dia joget, tertawa, tertiwi, dia minum apa, dia fly. Tidak ada zalim terhadap dirinya. Itu namanya zalimun li nafsih. Mendolimi dirinya karena dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka. Dia berbuat sesuatu yang membinasakannya di akhirat kelak. Di dunia dia sudah binasa tubuhnya rusak, terjangkiti penyakit. Belum lagi kalau ketangkap, jebloskan ke penjara, dia yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dia melakukan seks bebas, mungkin dia puas, tetapi dia terancam dengan penyakit-penyakit yang HIV dan yang lainnya. Dia mungkin puas, rentenir, tetapi dia akan menanggung dosanya. Zalim li nafsi. Betapa banyak di antara kita yang seperti itu. Belum lagi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang begitu banyak. Zalim di nafsi. Tetapi Allah Azza wa Jal masih memberikan harapan. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang mereka berlumuran dengan maksiat dan dosa dalam hidupnya. Sampaikan. La taknatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa kepada kasih sayang Allah Azza wa Jal. Allah Maha Rahmah kasih sayangnya itu diwujudkan di dalam ayat ini dalam bentuk ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ketahuilah Allah itu Maha mengampuni semua dosa-dosa. Allah itu Maha mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin makan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang memiliki arti Maha Penyayang. Di antara bentuk penyayangnya adalah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sekali lagi ya kaum muslimin, kita butuh dengan ampunan. Karena hidup ini tidak lepas dari yang namanya maksiat. Kita sudah menjaga-jaga supaya tidak melihat yang haram. Eh ternyata keton maning pak. Melaku nengarep. Masuk lagi numpak motor. Naik motor kan lihat jalan pak. Kalau dengkluk bayar nabrak. Lagi naik motor. Seng. Ih, wong matun ayu ya. Seksi. Diteleng dosa, orang diteleng keton. Niku bendina kados niku, Pak. Gimana hidup ini? Mau ingin lepas dari maksiat tetapi ya Allah, ada saja. Apalagi bisikan ketika bangkrut, terpuruk usahanya, khawatir jatuh miskin, mengkhawatirkan asetnya terjual, akhirnya ada bisikan untuk melakukan hutang piutang dengan cara ribawi. Oh, itu bergejolak. Akhirnya daripada saya miskin, daripada saya kere, daripada anak menderita, wislah utang bayar apa-apa. Engkau naik sukses tobat. Hadir kan? Belum lagi ketiga, itu semua kaum muslimin tertumpuk. Tetapi Allah memberikan harapan Jangan putus asa. Mohonlah ampun. Allah akan ampuni. Demikian pula yang tadi kami sampaikan ya muslimin terhadap saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak adik kita yang mereka meninggal dalam keadaan tidak mengerti tentang iman dan takwa, kurang ilmunya. Apa kemudian kita berputus asa dengan mengatakan, "Sudahlah, Nggak usah didoakan. Wong dia banyak maksiatnya. Oh jangan. Jangan. Walaupun banyak maksiat. Tetapi engkau sebagai saudara. Bisa memberikan manfaat. Kasihan. Apakah bisa seorang saudara mendoakan saudaranya? Bisa ya kaum muslimin, bahkan yang bukan saudara, bukan sana kadang, bahkan tidak kenal, bisa mendoakan. Bantu untuk dia diampuni dosanya. Di antara ayat yang umum yang menyebutkan tentang manfaat doa orang yang beriman bagi saudaranya yang sudah meninggal di atas keimanan, kenal maupun tidak kenal, sezaman maupun tidak sezaman, itu bermanfaat. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka siapa? Para sahabat. Orang-orang yang datang setelah sahabat adalah siapa? Para tabi'in dan sampai kita ini. Yaqulun, mereka mengatakan. Rabbi khfir, ah, ah, yaqulun, Rabbana lana. Rabbana khfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Dan ampunilah dosa ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Kata Syekh Ibn Thaymin ketika menjelaskan ayat ini, ayat ini memberikan kemanfaatan tabi'in, memohonkan ampun bagi para sahabat Tabiut tabi'in memohonkan amun kepada kaum mukminin sampai sekarang ini. Siapapun yang memiliki modal iman dari bangsa manapun, negeri manapun, dia saudara kita dalam seiman, maka kita ketika berdoa dengan ayat ini, mereka mendapatkan manfaatnya. Apalagi saudara kandung kita, kakak adik kita. Betul memang ketika hidupnya begitu kita lihat. Tetapi jangan putus asa. Doakan, doakan. Dengan cara yang sesuai dengan apa? Syariat. Tidak melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah dalam mereka mendoakannya. Wahagalah kaum muslimin. Bagi kita butuh ampunan. Bagi mereka yang sudah meninggal butuh ampunan. Karena mereka sudah tidak bisa lagi syifar dengan sendirinya. Karena itu Nabi ketika memakamkan salah seorang di antara sahabat Ansor Datang para sahabat yang banyak ikut memakamkan jenazah tersebut. Apa ucapan Rasul waktu itu? Setelah selesai pemakaman. Sudah selesai ditimbun. Nabi menyebutkan kalimat istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Kalimat ini diucapkan oleh Rasul kepada semua yang hadir mohonkan ampunan oleh kalian semua yang hidup. Sana kadang famili, teman, ahli tolan. Ini adalah saudara kita. Karena itu kita diperintahkan ketika kita eh, apa namanya sholat jenazah di situ terdapat doa. Walaupun kita bukan apa-apanya, tapi kita diperintahkan mendoakannya. Berharap kepada Allah Mudah-mudahan dengan doa-doa kita orang ini diampuni. Was'alu lahu tathbita. Kata Nabi dan mohonkanlah oleh kalian kekokohan bagi hamba ini. Karena dia sekarang ini akan ditanya oleh malaikat. fainul an yus'al. Ini membuktikan oleh kaum muslimin bahwa kita yang masih hidup bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang sudah apa? mati. Dan itu pembahasan disebutkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah pada bab halil mayid muntafian bil Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Jawabannya iya, selama itu sesuai dengan syar'i. Dulu ada seorang sahabat meninggal dunia, al dia memiliki utang Nabi Alaihissalatu Wasallam tidak mau menyelatinya karena hutang. Lihat hutang itu berbahaya. Segeralah dilunasi ketika kita sudah memiliki kemampuan. Kaitannya erat dengan akhirat. Ketika ada seorang sahabat. Ana Ali dan yani aku yang akan menanggung hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyelatinya. Di sini ada sebuah faedah. Orang yang bukan keluarga. Bukan family, Bukan senang kadang, Ketika dia tampil, saya menanggung utangnya. Sah itu Pak. Boleh itu. Itu kemanfaatan untuk si mayit. Karena utangnya ditanggung oleh si A. Walaupun si A ini bukan keluarga. Orang yang sudah mati sangat membutuhkan doa-doa kita, amal ibadah kita. Apalagi orang tua kita orang tua yang sudah meninggal dunia mendapatkan kebaikan dari amal perbuatan kebaikan anak-anaknya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam min aman." Apabila ada seorang manusia mati, meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Di antaranya adalah apa? Anak soleh yang mendoakannya. Kata Syekh Taimin, bukan hanya doa yang bermanfaat bagi orang tuanya. Tetapi semua amalan dari anak yang soleh, orang tua mendapatkan manfaatnya. Mari kita berkomsimin. berharap kepada Allah dengan mendoakan orang tua kita. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam beberapa hadisnya yang berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah. Di antara bentuk rahmahnya adalah amalan soleh diberi pahala minimalnya sepuluh kali lipatnya. Tetapi kalau amalan dosa tidak dikali lipatkan. Orang akan mendapatkan resiko dari dosa setara dengan dosa itu dan tidak dikali lipatkan. Kenapa? Karena wong tidak dikali lipatkan saja wis akeh pak dosane. Wabalai kalau dikali lipatkan setiap dosa sepuluh, setiap dosa sepuluh, wow, bagaimana kita pak? Amalan itu satu amalan dikali sepuluh kali lipatkan karena memang kita beramalnya sedikit. Kenapa? Karena faktor ilmu kita sedikit. Tahunya amalan soleh sedikit. Yang tahu saja, belum tentu kita lakukan semuanya. Hanya beberapa saja. Coba nanti sebelum tidur kita berpikir. Menengok hari-hari ibadah kita apa saja sih? Apa pak? Sholat. Setelah itu apa? Ini bingung Pak. Tasbih, takbir, tahmid, berzikir. Kebanyakan lupa. Bablas hari demi hari. Lisan kita. Kurang dari zikir. Baca Quran. Berapa yang kita baca? Ung baca urung be, bisa diurung baca Quran. Bingung kita mau ibadah apa kita. Kalau bicara masalah dosa, begini dan begitu. bila. Hadirun akan rahimani orang jami'an. Disebutkan oleh Imam Zahabi, makanan yang haram atau minuman yang haram masuk ke dalam perut, sholat kita tidak diterima. Tetap dia sholat, tetapi tidak diterima. Karena apa? Dalam perut terdapat sesuatu yang haram. Bisa jadi penghasilan yang kita dapatkan dari upaya yang di situ tercampur dari yang haram bisa jadi ada sisi menipu. Dagangannya halal tetapi engkau menjualnya dengan cara menipu, menipu takarannya, menipu timbangannya, menipu jenisnya, mencabur adukan yang baik dengan yang kurang baik loh macam-macam Pak. Dunia bisnis tipu menipu dok anane Pak. Sing jujur jarang. Karena orang yang sudah mengatakan zaman siki jujur ya ajur. Mengubatinya kabe-kabe ngelembo. La lah walau quwata illa billah. Mas, mas, golet sing halal, wong sing haram digolet bangel. La walau la quwata lebih Berharap kita dosa-dosa itu diampuni. Kita bacakan hadisnya. Banyak disebutkan oleh beliau. Di antaranya hadis Abu Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu wasallam yaqul jalla wa ala Allah berfirman dalam hadis kursi ini Man jaa bil hasanati falahu ashur amsalha au azidu Barang siapa yang berbuat amalan kebaikan aku akan lipat gandakan sepuluh kali lipat atau aku tambah bukan hanya sepuluh kali lipat saja itu kali lipat yang minimal. Al-hasanatu bi'asyrati amthaliha. Setiap amal kebaikan itu dicatat dengan sepuluh kali misalnya. Itu amal kebaikan. Atau kadang kala aku tambah daripada itu. Bisa 20, 30, 100, 200. Sekendak Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam kalimat berikutnya. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ dan barang siapa yang dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'at mitluha. Maka balasan kejelekan dan keburukan adalah yang setimpal dengannya. Satu ya ditulis satu. Tidak digandakan. Atau bahkan kata Allah, au aghfiru atau aku ampuni Masya Allah. Alhamdulillah. Dosa balasannya setimpal. Ini sudah kita syukur sekali. Karena kalau dikali lipatkan, wah luar biasa dosa kita ini. Orang melakukan dosa disebutkan dalam hadis itu bisa kalau ditumpuk anak-anak sama mentok langit itu dosanya. Ada dosa yang dosa itu sebesar bumi. Itu dosa apa? Kita kita saja yang tidak merasa aku dosa apa sih ya? Uh, dosa apa? Gembeleng temen. Kayak tidak punya syahwat saja kamu. Tidak punya hawa nafsu. Dosa itu kita saja yang tidak pernah menulis. Malaikat itu menulisnya. Contoh misal lisan. Ma yalfidhu min qalin illa ladai raqibun atid tidaklah terucap oleh lisan-lisan manusia kecuali di sana ada rakib dan atid yang mencatatnya. Lah kita tiap hari berbicara berapa kali? Kadangkala menyakiti hati orang, kadangkala menipu, kadangkala berdosa, kadangkala bikin makar, kadangkala lisan dosanya sangat banyak. Karena anggota tubuh yang paling aktif dipakai adalah lisan. Karena itu Nabi ketika ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Dua hal kata beliau. Yang paling banyak aksar mayud senar. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dua. Al-famu wal faruj. Mulut dan kemaluan. Karena yang merasakan nikmat itu dua. Mulut dan kemaluan. Mulut itu berkaitan dengan ucapan Mulut itu berkaitan dengan makan dan minum. Dosa paling banyak itu. Kemudian syahwat yang berkaitan dengan biologis. Alhamdulillah. Allah marahman. Kalau seorang hamba dia harus menanggung dosanya tidak dikali lipatkan. Bahkan Allah mengatakan dalam hadith ini, dalam hadits kesini, ini, aghfiru atau aku ampuni dia. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal ampunannya. Tidak bisa lepas kita. Butuh sekali dengan ampunan. Kemudian disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya Lihat ini yang akan kami sampaikan oleh kaum muslimin harus difahami dengan pemahaman yang benar. Tetapi di sana terdapat harapan. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an riwayat Imam Muslim. Perhatikan kalimatnya. Ja'a Arabiyun. Datang seorang badui ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, mal maujibatani?" Wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Faqala maka Rasul mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan apapun kepada Allah, maka dia pasti masuk surga. Wa mata Yusriku bi syai'an dakhlan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti neraka. Di sini ya, kaum muslimin, Nabi memberikan kepastian. Maka harapan besar kita berharap kepada Allah Azza wa Jal. Terutama bagi orang tua-orang tua kita saudara-saudara kita. Mudah-mudahan beliau-beliau meninggal dalam keadaan tauhid tanpa syirik. Kita berharap agar supaya mendapatkan keutamaan ini. Mati di atas tauhid tanpa syirik pasti surga. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Kita berharap dengan hadis ini diampuni semuanya, masuk surga dari semenjak awal. Walaupun Keterangan dalam hadis ini. Orang itu bisa masuk surga dari semenjak awal atau terlebih dahulu masuk neraka mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dan kemudian dikeluarkan dari neraka karena tauhid yang dia miliki. Kita berharap yang pertama. Wah kata kaum muslimin berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Nisha? Eh, saya pikir masih lama Pak. Al-Imam Nawawi menyebutkan banyak dalil yang akan kami sampaikan setelah azan Isya insyaallah. Bagi yang hendak berudu, tafadhalu barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan." Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang kafir apabila dia melakukan satu kebaikan, maka ud'ima biha ta'matan fid dunya. Dia diberi balasan berupa makanan yang dia makan di dunia. Balasannya hanya di dunia saja. Wa amal mu'min, adapun orang yang mukmin ketika dia berbuat amal kebaikan, fa innallaha yadkhiruhu hasanati fil akhirah. Allah akan berikan padanya pahala di akhirat. Allah simpan bagi dia pahala kenikmatan di akhirat yakun lahu hasanat yujza biha yu'kibuhu rizkan fid dunya dan Allah berikan padanya rizki di dunia hasil dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin. Lihat ini kaum muslimin sangat menggembirakan sekali. Nabi memberitahukan kepada kita bedanya orang mukmin dan kafir. Orang mukmin ketika dia beramal kebaikan di dunia dapat pahala dunia ul akhirah. Beliau mengatakan kalimatnya apa? Di dunia. Wa yukibuhu rizqan fid dunya ala taatihi. Dan Allah berikan balasan di dunia berupa rizki atas ketaatan yang dia lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan baginya pahala kelak di akhirat. Hadis ini memberikan harapan. Setiap kita beramal, kita berharap, Ya Allah, amalan ini diterima, diridhai dan memberikan hasil bagi kita fit dunya wal akhirah. Di dunia berupa limpahan rizki dan di akhirat berupa pahala fil jannah di surga. Adapun orang yang kafir tidak ada harapan. Orang yang kafir disebutkan dalam hadis yang lainnya di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Lam yakun lahu hasanatun yujza Orang yang kafir Walaupun ketika di dunia dia, dia berbuat kebaikan, di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Berarti ya, kaum muslimin, kita sebagai muslim sangat berharap dengan hadis ini. Ya Allah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan hari demi hari, ketatan kita, menjalankan perintah, istiqamah di atasnya, meninggalkan maksiat, terus menerus tinggalkan itu itu semuanya tidak sia-sia. Diterima Allah, diberi pahala di dunia dengan limpahan rezeki dan di akhirat mendapatkan al-jannah harapan. Jangan pernah kita menganggap lah buat apa ibadah, nggak ada untungnya. Loh, kamu nggak punya harapan kepada Allah? Lakukan amal saleh dijanjikan untukmu dua kebaikan di dunia wal akhirah. Sehingga dengan harapan ini kita semangat untuk beramal. Karena kita tahu amalan yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Orang kalau dia beribadah atau dia berbuat sesuatu dan kemudian tidak mendapatkan hasil akan berujung pada apa? Kemalasan lah nggak ada hasilnya buat apa? Lah tidak ada keberuntungannya buat apa dilakukan? Capek-capek tok. Tetapi seorang mukmin tidak. Seorang mukmin memiliki harapan. Yang berikutnya ya kaum muslimin disebutkan salah satu harapan. Nabi menyebutkan kaitannya dengan orang yang meninggal dunia. Kita bacakan hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW, wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, "Ma min rajulin muslimin." Tidaklah seorang muslim, seorang yang beragama Islam, yamut, dia meninggal dalam keadaan muslim, fayaqumu ala jenazatihi arba'una rajulan. Kemudian menyolati jenazahnya sejumlah 40 orang yang soleh, muslim, mukmin, ahlu tauhid. La yusyrikuna bila syai'an. 40 orang itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah akan memberikan izin kepada 40 orang itu guna memberikan syafaat bagi si mayit tadi. Oh ini harapan, kaum harapan. Karena itu ketika ada jenazah, apalagi dia saudara kita muslim ahlu sunnah meninggal dunia. Mari kita bersemangat menyolatinya. Bersemangat. Karena apa? Ada harapan kita-kita yang menyolatinya ini, jika lebih dari 40, kita semua adalah ahlu tauhid tanpa syirik. Maka Allah akan berikan izin kepada mereka, 40 orang itu, guna memberikan syafaat. Syafaat itu penting, kaum muslimin. Syafaat itu adalah bantuan atas izin Allah. Orang yang tadinya difonis sebagai ahlu nar, ternyata Allah berkenan memberikan syafaat melalui hamba-hamba yang soleh. agar supaya dia tidak jadi masuk neraka langsung surga atas syafaat dengan izin Allah azza wajal. satu yang mengembirakan sekali ada orang yang difonis kamu masuk neraka sekian lama dengan izin Allah Allah berikan syafaat sehingga dia tidak masuk neraka atau masuk dalam waktu yang singkat dan keluar masya Allah dan itu melalui dari mekanisme ketika orang itu meninggal dunia disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ini harapan. Harapan atau bukan? Harapan kita berharap mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dunia. Saudara-saudara kita, murid-murid kita, menyolati kita. Dan kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaatnya mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harapan bagi mereka-mereka yang tinggal di pondok, muridnya banyak. Contoh di tempat kami, alhamdulillah, muridnya seribu. Yang laki-laki 800 lah kurang lebih atau pengurusnya dan ikhwan sekian. Uh, menyolati Masya Allah. Ketika kita menyolati jenazah saudara kita, mudah-mudahan kita yang menyolatinya dapat izin dari Allah untuk membantu saudara kita kelak di akhirat. Demikian pula kita, besok kalau kita meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kepada saudara-saudara kita untuk bisa menyolati. Harapan ya kaum muslimin. Karena kalau kita mengandalkan kebaikan diri kita sendiri, setitik pak, sedikit kita khawatir ketika ditimbang dosa kita lebih berat daripada amal kebaikan kita. Khawatir kita Pak. Takut kita dengan itu. Maka kita berharap kita mendapatkan hadis-hadis tadi di atas. Sebagai harapan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita berharap. Walhamdulillah terdapat dalil-dalil yang memberikan harapan kepada kita agar kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Yang berikutnya ya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada satu hadis kita sangat berharap tetapi tolong jangan jangan salah paham. Mari kita dengarkan baik-baik riwayat-riwayat ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Yudnal mu'min yawmal qiyamati min rabbih hatta yada'a kanafahu alaihi fayuqarriruhu bidunubihi fayaqul ata'rif dhanba kadha أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سرتتها لك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيعطى صحيفة حسنته متفق عليه Saya terjemahkan, tetapi jangan salah faham. Salah faham dengan hadis ini akan berbahaya. Dari sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan aku mendengar Rasul bersabda, Nanti di yaumil qiyamah. Yudnal mu'min yaumil qiyamati min rabbih. Seorang mukmin akan didekatkan, yudna didekatkan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jal berkata kepada hamba itu dalam kesendirian tertutup. Tidak dalam keadaan terbuka disaksikan oleh orang lain. Karena hamba ini mukmin. Hamba ini mukmin tetapi lihat yang namanya manusia tetap memiliki apa? Dosa. Hamba ini mukmin, didekatkan Allah merahmatilah, Allah menyayanginya, Allah merahmatinya, dipanggil, didekatkan, ditutupi antara Allah dengannya, tidak dibongkar keburukannya. Allah ingatkan pada hamba itu. Ata'rif dzamba kada? Kamu ingat dosa ini? Ya. Ata'rif dzamba kada? Kamu ingat dosa ini? Qala hamba itu pun mengatakan, "Na'am a'rifu." Ya, aku mengetahuinya. Rabbi a'rif, aku mengetahuinya. Aku ingat, aku ingat, diberitahukan, diberitahukan. Tetapi Allah Azza wa Jal memberikan rahmat pada hamba ini. Ini mukmin ini. Tidak dibongkar. Padahal dalam Al-Quran disebutkan apa? Yoma tublas sarair. Di hari kelak di akhirat. Rahasia-rahasia akan dibongkar. Beda dengan orang yang mukmin. Allah tutupi. Tapi tetap diberitahukan dosamu ini, dosamu ini, dosamu ini. Yang menjadi pembahasan kita di akhir kalimat. Nabi Wasallam lanjutkan ucapannya. Kala Allah berkata kepada hamba itu. Yang mukmin tadi. ini qad satartuha alaika fid dunya. Wahai hambaku. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosa ini ketika di dunia. Aku telah menutupi dosa-dosa ini ketika di dunia. Yani apa? Dosa-dosa ini Allah tutupi. Tidak seorang pun yang tahu. Allah tidak membongkarnya. Ditutupi Allah Azza wa Jal. Kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan olehnya. Orang lain tidak tahu. Ini rahmat Allah. Maka kata Allah. Wana aghfiru halakal yaum. Hari ini. Aku ampuni semua dosa-dosamu itu. Masya Allah. Kemudian diberikanlah padanya lembaran kebaikan-kebaikannya yang telah dihapus dosa-dosanya. Hadirin makan ini harapan dan permohonan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana Nabi dalam beberapa hadis memberikan contoh. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Dosa itu dirinci. Dikahu ada dosa yang yang apa namanya yang jelimet-jelimet. Ada dosa yang sembunyi-sembunyi, ada dosa yang terang-terangan, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Semua itu ya Allah, ampunilah. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah ketika orang itu mukmin, Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan catatan dosa tersebut adalah dosa yang tersembunyi tidak dia tampakkan. Lu apa bedanya ya muslimin? Untuk pahami dengan betul, jangan salah paham. Saya tidak mengajarkan pemahaman, usim oh, penting tersembunyi ya, dosa apa-apa ya. Usim penting dewekan bayar aja keton-keton. Itu salah pak. Saya tidak mengatakan kalimat itu. Yang ada dalam hadis adalah bahwa kaum muslimin ketika seorang manusia berbuat dosa dan dia berupaya menyembunyikan itu maknanya ada keimanan. Kenapa? Ini dosa, maksiat, haram, malu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Tutupi baik-baik, nggak mau dia bongkar. Karena itu kalau ada orang berbuat kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi, tidak boleh kita bicarakan. Itu namanya apa? Ghibah yang membicarakan dosa orang lain yang sembunyi-sembunyi, ini berdosa. Karena dia telah berbuat apa? Riba. Lalu, dia banyak punya iman. Dia masih berharap, ya Allah, saya memang dosa, ya Allah. Tapi saya sembunyi-sembunyi, ya Allah. Ampuni, ya Allah, ampuni. Ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qawman dhalin. Ya Allah, kami terkalahkan oleh syahwat kami, ya Allah kami terkalahkan oleh hawa nafsu kami. Kami orang-orang yang zalim, orang yang sesat, orang yang zalim. Ya Allah ampunilah. Ini wahai muslimin lebih ringan daripada orang yang berbuat dosa terang-terangan. Karena dia tidak tidak ada rasa malu lagi. Dia bahkan berbangga dengan maksiatnya, maka Allah tidak berkenan memaafkannya. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Dosa dia tidak malu, bahkan dia berbangga menentang Allah terang-terangan, Allah tidak berkenan memaafkannya. Adapun kalau seorang mukmin dia beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, dia tidak mau melakukannya, tetapi yang namanya syahwat mengalahkannya. Dia tutupi itu, dia mohon ampun kepada Allah, dia malu. Dosa yang seperti ini, Allah akan mengampuninya. Dan ini harapan dari kaum muslimin, harapan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni semuanya. Amin. Yang telah lalu. Yang akan datang dosa dosa maning orang pak. Yang namanya orang masih hidup pak. Dosane mboten mandek-mandek, mandek niku nek wis mati. Wis ora doyan dosa. Kalau orang masih hidup, la yu'manu alaihi minal fitan. Al hayyu la yu'manu alaihi minal fitan. Orang yang masih hidup itu tidaklah aman terjadi fitnah menimpanya. Fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah, fitnah, fitnah. Orang masih hidup masih bisa berbuat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Maka kita memohon kepada Allah. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Yang besar, yang kecil. Yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah ampunilah semuanya itu. Nabi kita dalam beberapa doa disebutkan dalam Imam Nabi dalam kitab ini. Tapi karena waktu kita terbatasi doa-doa yang berbentuk permohonan ampunan. Itu semua adalah harapan kita. Mudah-mudahan harapan. Besarkan harapan ketika orang itu apalagi dalam keadaan sakit besarkan harapan. Saya akan mati, sudah nggak ada lagi kesempatan ibadah. Gimana ya dosaku? Besarkan harapan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Beristighfarlah segera. Allah maghfirli. Semoga dengan istighfarmu ini Allah ampuni semua dosamu. Mati di atas tauhid nasihati kamu bertauhid kepada Allah. Iya saya bertauhid tanpa syirik. Kadangkala, kadangkala, ya, ada orang yang punya jimat, punya susuk, punya haji-haji, punya anggon-anggon bahasa Jawa. Ya. Dia cekelan, jerembok tiba. Diingatkan kamu itu mau mati ajalmu sudah mendekati. Dokter angkat tangan, penyakit itu parah. Ayo bertobatlah, bertobatlah, sifar kebar Allah. Bersihkan dari semua kesyirikan. Mudah-mudahan kau mati di atas tauhid dan Allah ampuni semua dosamu. Besarkan itu. Jangan engkau, wah kau mati syirik, gue nggak butuh nggak kena. Cilaka kau, Wah terpuruk sekalian pak, nggak ada harapan. Berikan harapan. Karena bisa jadi ketika seorang bertauhid ajalnya di atas tauhid Allah ampuni semua dosanya. Sebagaimana kisah seorang pemuda yang kerja dengan Nabi dan dia adalah orang Yahudi ketika sakit keras dan mendekati kematian Rasulullah menjenguknya mendakwahnya ya gulam qul la ilaha illallah wahai anak ucapkan la ilaha illallah maka anak itu pun berhasil dengan izin Allah mengucapkannya. Maka Rasul ketika keluar dari rumah orang itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka hanya dengan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Jangan putus asa. Besarkan harapan. Wahagada kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrahmanirrahim. Masih banyak beberapa riwayat tetapi kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Yang takut kepadanya. Jangan melanggar aturan. Jangan bergambang gambang dengan dosa. Dan kita tidak putus asa atas rahmahnya.